Qala rahimahullah wa fi sahih an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala disebutkan dalam sahih kalau disebutkan secara mutlak wa fi sahih yusir ila ahadis sahihain mengisyaratkan kepada sahibus sahihain baik itu kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim tidak kepada yang lainnya <clears throat> dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni sebaik-baik umatku adalah zamanku sebaik-baik umatnya Rasul adalah yang hidup pada masanya pada masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam imanan wa akidatan wa amalan imannya akidahnya atau amalannya kenapa karena mereka dipimpin oleh sebaik-baik manusia maka mereka adalah orang yang terbaik daripada pengikut dari yang lainnya <clears throat> barokahnya seorang muallim ini akan mempengaruhi barokahnya seorang talib Thummaladina yalunahum kemudian orang-orang yang setelah mereka yaitu muridnya para sahabat dari kalangan tabi'in Thummaladina yalunahum kemudian orang-orang yang setelah mereka muridnya tabi'in tabi'ut tabi'in Baik di mana mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam di kala mayoritas manusia kafir beriman di suatu masa yang manusia menyelisihi kebanyakan adalah sesuatu yang berat menyelisihi manusia dari adat istiadat mereka adalah perkara yang sangat berat Toi. maka dikatakan badal islamu gharibah <clears throat> Islam itu muncul dalam keadaan asing. Kenapa? Karena masyarakatnya pada waktu itu berbeda kebiasaannya dengan Islam. Maka mulai dalam keadaan asing. saya sayaudu ghariba. Nanti suatu saat pun akan kembali ke dalam keasingan. Ya, seseorang yang berpegang teguh dengan din, mereka harus menyelisihi kebanyakan manusia kama badak sebagaimana awal ya kedatangan Islam. Fatu balil huroba Maka <clears throat> beruntunglah mereka, orang-orang yang mampu untuk menyelisihi mayoritas dari manusia yang di atas kebodohan mereka. Qala Imran, kata Imran bin Husain, "Fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw salasa Aku tidak tahu Apakah beliau menyebutkan setelah zamannya tadi hanya dua generasi atau tiga? Semua <clears throat> inna ba'dakum qaumun Kemudian setelah kalian kata Rasul, setelah para sahabat tabi'ut tabi'in wa tabi'in tabi'in dan tabi'ut tabi'in, setelah kalian kaumun ada sekelompok kaum yashhadun mereka bersaksi wala yustashhadun sementara mereka tidak diminta bersaksi dalam keadaan tidak diminta wa yakhununa wala yu'tamanun mereka memiliki sifat khianat dan tidak bisa dipercaya wa yungziruna wala yufun mereka bernadar tetapi tidak menepatinya wa yadhharu fihi dan akan tampak di tengah-tengah mereka asiman. Apa asiman? Boros. Cinta berlapang-lapang dalam makan dan minum. Yang mana hal ini Ya dulu ala mahabbatihim lid dunia, menunjukkan kepada kecintaan nanti manusia di akhir zaman dengan kehidupan dunia Taib. Gitu. Ini diantara daripada <clears throat> kenapa para sahabat dan generasi setelahnya dan setelahnya adalah sebaik-baik daripada umat karena jundu ma'isyatihim lil akhirah. Ya, kebanyakan waktu yang mereka ambil itu untuk kehidupan akhirat dan mereka sama sekali tidak mementingkan dunia. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud <clears throat> yang hmm, saya ingat bahwasanya dunia ini hanyalah <clears throat> cobaan dan nikmat dan tidaklah melainkan seseorang itu dua keadaan kalau nggak fakir pasti kaya dan aku tidak peduli aku diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan ini mereka yang menunjukkan pada bahwasanya himmah tujuan yang utama yang mereka miliki adalah akhirat. Adapun dunia mereka taruh di belakang punggung. Tapi kalau zaman kita akhir zaman kenapa dikatakan sejelek-jelek generasi karena kecintaan mereka dengan dunia lebih daripada kecintaan mereka terhadap akhirat. Sebaliknya akhirat ditaruh di belakang punggung mereka. Baik. <clears throat> Qala syarah kalimat Korni Al-Kornu Ahlul Ashrin ya, Al-Korni Korni itu Al-Qurun Kurun adalah penduduk sebuah masa generasi sebuah zaman mutaqaribatun asnanuhum yang berdekatan usia-usia mereka jadi kehidupan mereka satu umur Kila muddatuhu samanuna wa kila situn Dikatakan jarak tenggang waktunya adalah 80 atau 60 Wakila mi'atun Dikatakan 100 Wakila kila ghairu Dan diucapkan di pendapat dikatakan selain daripada itu <coughs> Di zaman itu seperti ini diantaranya 80 tahun, 60 tahun atau 100 tahun ya, Seperti kita masih satu generasi ya generasi kita dan generasi yang sekarang kita hidup di dalamnya anak-anak kita itu masih generasi kita kemudian cucu kita sudah berbeda cucu kita sudah bukan generasi kita generasi setelah anak kita itu cucu Nah, sehingga para sahabat yang masih kecil ketika mereka sudah mukallaf seperti Ibnu Abbas dan lain sebagainya dikatakan apa sahabat. Ya. Dikatakan sahabat. Nah, <clears throat> mereka dikatakan sahabat walaupun masih kecil. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathatan. Ma syakka fi Imran tahqiquhu fi hadis Ibnu Mas'ud ba'da qarnihi thalathan. Di sini Imran meriwayatkan sebuah hadis yang meragukan pendengarannya. Aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah zamannya itu dua zaman zaman sahabat dan zaman tabiin saja atau tiga tabiut tabiin masyaka fihi imron apa yang dilakukan oleh imron dari pernyataan hadis yang disebutkan maka disebutkan dengan tegas dan jelas dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasannya ba'da qarnihi thalathan disebutkan dari hadis yang lain dari jalan Ibnu Mas'ud Nabi mengatakan tiga zaman zaman beliau zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in baik <clears throat> dan hal ini pun menunjukkan bahwasannya terkadang hafalan satu dengan yang lainnya berbeda pemahaman satu dengan yang lainnya berbeda baik <clears throat> maka dikembalikan saling melengkapi satu dengan yang lainnya yashhaduna wa la yastashhadun mereka bersaksi sementara tidak diminta ayyuduna syahadah mereka menunaikan sebuah persaksikan ya sebuah persaksian mereka mengucapkan sebuah persaksian qabla an tutlaba minhum sebelum diminta dari mereka ya nggak diminta bersaksi bersaksi ya ini adalah sebuah Naam eh, celah pada suatu keadaan dan sebuah kebaikan pada keadaan yang lain. Nanti akan disebutkan atau tidak tahu di sini disebutkan atau tidak bahwasanya seseorang yang dikala itu dia memiliki sebuah pengetahuan dan tidak diketahui selainnya Sementara yang tahu hanya dia dan pada saat dibutuhkan maka baginya untuk bersaksi. Baginya untuk bersaksi walaupun tidak diminta. Ya, baginya bersaksi untuk walaupun tidak diminta. Ini keadaan yang menuntut seorang yang tahu harus bersaksi. Jadi ketika dalam sebuah masalah Taib sahibul hak tidak tahu siapa yang harus membenarkan ucapannya maka ketika seseorang mengetahui bahwasanya kebenaran dengannya maka dia harus bersaksi walaupun tidak diminta tapi pada keadaan yang lain itu adalah hal keburukan kalau seandainya banyak saksi ya dan seseorang yang bermasalah tidak butuh saksi kemudian dia bersaksi tanpa permintaan maka di sini adalah suatu celah kenapa hal ini dikatakan sebagai celah kata beliau listighfafihim bi amri syahadah karena mereka meringankan masalah persaksian wa adamu taharrihim asidqa dan mereka tidak berhati-hati dari sebuah kejujuran ya, bersaksi nanti akan dijelaskan mudah-mudahan di sini Kala <coughs> wala yufun <coughs> mereka tidak menunaikan nadar. Eh, la yu'duna ma wajib alaihim fin nadar. Mereka tidak menunaikan apa yang wajib atas mereka dari nadar mereka. Nadar untuk melakukan sesuatu mereka tidak penuhi. Ya, nadar untuk melakukan sesuatu hal dari ibadah mereka tidak memenuhinya. Ini menunjukkan terkadang sumpah-sumpah yang keluar dari mulut-mulut manusia, lisan-lisan manusia itu sekedar untuk apa namanya? <clears throat> tarbis sekedar untuk penyamaran agar supaya dipercaya ucapannya sehingga dibutuhkan sumpah, dibutuhkan nadar Ya. Toi. Berbeda kalau bersumpah dalam rangka meyakinkan kebenaran yang ada. Toi. Wayat harufihi musiman dan tampak di tengah-tengah mereka asiman apa itu asiman? Yuhibbuna tawassu' fil ma'akili wal masyarib. Cinta untuk berluas-luas dalam makan dan minum. Ya, asalnya mubah. Ya, asalnya mubah. Tetapi kalau seandainya ke maka hari ini menjadi suatu celah. Ya, berluas-luas dalam perkara ini. Wahi asbabus siman dan hal ini adalah sebab kegemukan lemak kesiman nah. Wadhalika lirakbatihim fid dunia Karena hal itu adalah Karena memang kecintaan mereka dengan dunia Wa ghaflatihim anil akhirah Dan lalainya mereka dengan akhirat <coughs> Baik sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah daripada sebab-sebab matinya hati seorang hamba itu kalau sudah banyak makan, banyak minum, banyak tertawa, banyak tidur. Ya, kalau sesekali tidak masalah, sesekali pengen makan yang enak, yang kenyang, tidak masalah. Tapi kalau setiap hari yang dipikirkan hanya bagaimana besok makan, apa enaknya, bagaimana besok minum apa yang menjadi hobinya, ya, sehingga sesuatu ini menjadi hal utama Ya berbeda kalau seseorang apa ala kadarnya ada yang enak dimakan, yang ada juga dimakan. Taib, tetapi kalau setiap hari yang dia pikirkan hanya sekedar bagaimana makan enak, bagaimana minum enak, nah maka di sini yang <clears throat> masuk padanya sebuah larangan. Karena menunjukkan kecintaan seseorang terhadap dunia. Taib. Kalau <clears throat> syarhul ijmali makna secara global hadis ini yukhbiruna Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadal hadis. Rasul mengabarkan di dalam hadis ini, "Ana khaira hadhihi ummati qarnuhu." Sesungguhnya sebaik-baik generasi dari umat ini adalah zamannya, masanya. Masa yang di sana benar-benar diuji keimanan seseorang. Ya, sampai-sampai Rasul mengatakan, <clears throat> "Lau anna ya ashabin eh, lau anna hadukum anfaqa mithla uhudin ma balagha mudda ya ahadihim kalau seandainya kalian pada zaman ini berinfak satu gunung Uhud daripada emas tidak bisa mengimbangi ya satu mutnya satu genggamnya dari apa yang diinfakkan oleh sahabat ketika itu <clears throat> wal qurunus dan masa yang tiga alladhi ba'dahu yang setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa kali li tarawatil islami wa nadharatihi hal itu karena tingginya Islam mulianya Islam dan selamatnya Islam min dusil mulhidin dari penyusup-penyusup dari kalangan mulhidin orang-orang musyrik, munafik, wazanadiqah, orang-orang munafik. Thumma yakillu al-khairu fi hadhihi ummah kemudian semakin ya, qalil, semakin minim kebaikan pada umat ini. Wa yantashiru syarr qarnan ba'da qarnin dan semakin menyebar kejelekan tahun demi tahun. Sehingga Anas mengatakan innama sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul mayati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun mimma qablahu. Tidaklah datang sebuah zaman melainkan yang setelahnya jelek dari yang sebelumnya. Fayadharu unasun yabtadir yata, yabtadiruna syahadah di antara daripada kejelekan-kejelekan zaman yaitu sifat-sifat manusia bisa diketahui dengannya. Apa? Manusia menampakkan berlomba-lomba untuk syahadah, mempersaksikan. Dengan sebuah persaksian qabla an telah minhum sebelum diminta dari mereka. Ya, kapan hal ini dianggap sebuah kejelekan kalau seandainya memang orang yang bermasalah tidak butuh saksi tidak memerlukan persaksian tetapi kalau sebuah keadaan menuntut sebuah persaksian dan tidak diketahui seseorang yang memiliki persaksian kecuali ya tersembunyi maka orang yang memiliki boleh untuk menampakkan dalam rangka untuk memberikan hak pada pemiliknya ini dua keadaan wa yakhununa min man ista'manahum dan mereka khianat terhadap orang yang memberikan amanah kepada mereka. Ini amanah yang sangat berat. Amanah ini sangat berat. Jangan kita sekali-kali minta amanah. Ya, jangan sekali-kali kita minta amanah. Walayufuna yufuna Mereka tidak menunaikan, tidak memenuhi apabila bernadar. Wayukduna ala dunia dan mereka menyambut dunia wa zukhrufiha dan gemerlapnya dunia wa syahwatiha dan syahwat dunia hatta yadhhara fihi musliman ya sampai tampak di tengah-tengah mereka asiman tadi apa banyak makan dan minum berlapang-lapang sehingga dijadikan sebagai sebuah tujuan Al-faraidu yang pertama tafdhilul qurun al-arba'ah al-ula ya tafdhil Eh, mengutamakan pengutamaan zaman empat yang pertama. Berarti zamannya siapa? Rasul, sahabat, zamannya Rasul ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang setelahnya. Wa man ittaba'um sanin ihsanin ila dan yang mengikuti mereka dengan baik. Zamannya para imah, para salaf. Yang kedua tahrimul khianah haram hukumnya khianat walaupun untuk membalas. Ya walaupun untuk membalas. Pada dasarnya membalas dengan yang setimpal ini boleh, tetapi kalau khianat maka tidak boleh. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi barang siapa yang berbuat jelek pada kalian, maka balas sesuai dengan perbuatannya. Nah, <clears throat> Tetapi kalau khianat maka tidak boleh kita membalasnya dengan khianat. Wala takhunu man Jangan kalian berbuat khianat pada orang yang mengkhianatimu. Ya jangan engkau berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. ini dalam artian engkau balas khianat dengan khianat yang serupa tidak boleh. <clears throat> yang ketiga wujubul wafa bin nadar. Wajib hukumnya menunaikan nadar. Wajib. Ya. Kalau Nazar hukumnya makruh tapi kalau menginya hukumnya wajib. Nazar. Kalau tidak maka harus bayar kafarah sebagaimana sumpah. Dan yang keempat tahrimul istighali bidunya wa maladzatiha anil akhirah. Haram hukumnya menyibukkan diri dengan dunia dan keletatannya yang dari akhirat sampai menyibukkan dari akhiratnya. Ya, kapan diharamkan seseorang mencari dunia kalau seandainya dunia tadi sampai meng, belokkan ya, arah dari akhiratnya. Kalau sekedar untuk naam memenuhi bahkan dunianya dijadikan sebagai penguat dalam ibadah maka naam ahsan. Taib. <clears throat> Munasabatul hadits lil bab haitsu dalla al hadits ala tahrimi adamil wafa'i bin nadar. Hadis ini menunjukkan Taib tentang haramnya seseorang tidak menunaikan nadarnya. Nadar termasuk sumpah. Adapun munasabatul hadis bil bab cocoknya antara hadis dengan bab dari sisi mana? Hai Haitsu dalal hadis ala tahrimi adamil wafa'i bin nadar li'anna dzalik istighfafun billah. Ya, haramnya tidak menepati nadar karena hal itu termasuk istighfaf ya menganggap enteng terhadap Allah, terhadap nazar dengan Allah, watanakusun li li'azamatihi dan mengurangi keagungan Allah, menganggap ringan, enteng. wadali munafin li tauhid dan itu adalah menghilangkan daripada ketawahitan itu sendiri. Ya, kalau sudah banyak sumpah seakan-akan menganggap remeh dan ringan siapa Allah Nah ini mengurangi ketauhidan seseorang. Kenapa? Karena tidaklah seseorang yang muwahid melainkan dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fihi an Ibnu Mas'udin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol dan di dalamnya masalah ini atau wa fihi dalam hal ini <clears throat> disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nasi korni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum thumma yaji kaumun tasbiku syahadatuhu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminahu syahadatahu sebaik-baik manusia adalah zamanku kemudian yang setelahnya kemudian yang setelahnya kemudian akan datang suatu kaum yang mendahului persaksian salah seorang dari mereka terhadap sumpahnya dan sumpahnya terhadap persaksian persaksiannya. Baik, mana? <clears throat> Syarhul kalimat tasbiku syahadatu ahadihi mendahuluinya persaksian salah seorang mereka terhadap sumpahnya, sumpahnya terhadap persaksiannya, isyaratu ila sur'ati fi syahadati wal yamin. Isyarat kepada bersegeranya mereka dalam bersaksi dan bersumpah. Dikit-dikit Allah, ya dikit-dikit saya bersaksi, ya dikit-dikit sumpah wadzalika istighfafun minhu billah kenapa hal tersebut terjadi ada seseorang yang mudah bersumpah dikit-dikit bersumpah dikit-dikit bersaksi dengan sumpah ya hal tersebut menunjukkan tentang bahwasannya dirinya tidak memiliki rasa pengagungan terhadap Allah dan bahkan sebaliknya meremehkan ya terhadap Allah keagungan Allah wastih wastahtara bimakanati syahadati wal yamin dan menganggap gampang ya masalah syahadat dan masalah sumpah ya tidak diagungkan lagi masalah sumpah Qala syar ijmali yukhbiruna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna khaira hadhihi al-ummati wa afdaluha hum ulaika al-qurun arbaatil ula هؤلاء القرون الأربعة الأولى وأن باب الشر ينفتح بعدهم وقد وقع كثير مما أخبر به صلى الله عليه وسلم فك فكثر الإلحاد والزن والزندقة وغلب أمر الدنيا واتبع الناس الهوى واستخفوا واستخفوا بأمر الله فسهل عليهم أمر اليمين والشهادة فتسارعوا إليها قبل أن يطلب منهم Dalam hadis ini kata beliau mengabarkan Nabi bahwa saya sebaik-baik umat dan yang paling utama dari mereka adalah zaman yang empat. Dan pintu kejelekan akan dibuka setelah mereka. Dan telah terjadi kebanyakan dari apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya banyaknya ilhad, ya penyelewengan, kecondongan dengan naam, kemaksiatan, dosa, kafir, wazana wazindiqah ya kemunafikan dan perkara dunia mengalahkan manusia mengikuti hawa nafsu mereka meremehkan urusan Allah dan mereka bermudah-mudah dalam bersumpah dan bersaksi dan bahkan mereka bersegera untuk hal tersebut sebelum diminta dari mereka nggak diminta sumpah-sumpah nggak diminta bersaksi-saksi baik ya memang ya jauhnya kita dari para ulama ya yang jelas jauhnya kita dari ahlul ilmi kita nggak ada bimbingan dari mereka ya, yang rabbaniyun ya para ulama yang benar-benar mereka berilmu dan beramal ya, jauhnya kita dari masa-masa mereka sehingga seseorang berinisiatif sendiri-sendiri merasa memiliki ilmu dan berinisiatif sendiri-sendiri sehingga banyaknya amalan-amalan yang tidak didasari dengan ilmu sehingga sehingga semakin menjauhkan mereka dari taib <clears throat> agamanya tentunya. Al fawaidu yang pertama bayanu tafdhilil qurunil arba'atil ula ala ghairiha. Penjelasan keutamaan masa-masa generasi awal empat generasi dari yang lainnya. Yang kedua fihi mu'jizatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'at akhbara. Di dalam hadis ini termasuk daripada tanda kenubuahannya Nabi, tanda mukjizatnya Nabi bahwasanya beliau diberikan perkara-perkara gaib yang akan terjadi setelah masa beliau dan pasti terjadi. Eh, cukuplah seperti ini sebagai ya penguat terhadap apa yang beliau <clears throat> lakukan pada dirinya bahwasanya beliau adalah rasul. Ya, akan terjadi sebagaimana apa yang beliau kabarkan dan ini diantara hadisnya yang ketiga tahrimu tasaru at-tasaru'u at-tasaru at-tasaru'i fi syahadati qabla talabiha haram bersegera terburu-buru dalam syahadah persaksian sebelum diminta ini menunjukkan seseorang itu hendaklah senantiasa ta'ani ya, seseorang itu berusaha untuk ta'ani dalam setiap masalah <clears throat> tidak tergesa-gesa memutuskan dan tidak tergesa-gesa hukumi tapi dipelajari dengan benar sehingga ketika dia menghukumi maka tidak ada apa rasa penyesalan tidak ada rasa penyesalan ketika sudah berhukum tetapi kalau dia terburu-buru terkadang apa dia memutuskan suatu hukum sementara apa yang lainnya lebih baik atau tersembunyikan kebaikan dari hukum yang dia telah tetapkan tadi sehingga apa terkesan terkadang seseorang itu apa e, menyesal. Adapun penyesalan setelah terjadinya sesuatu maka tidak akan ada gunanya. Baik. <clears throat> Yang keempat tahrimul halif biduni istihlaf. Haram hukumnya bersumpah tanpa diminta. Ya, haram hukumnya bersumpah tanpa diminta, nggak ada yang diminta kok bersumpah. Ya, seakan-akan dia melakukan sendiri ucapannya. Ya, seakan-akan dia melakukan sendiri ucapannya. Beda kalau kita diminta sumpah, ya tolong engkau bersumpah, kita sumpah wallah. Ya, tapi kalau nggak diminta dia wallah wallah wallah, ya seakan-akan di sini nggak percaya. Ya dengan dirinya sendiri. Munasabatul hadits lil bab haitsu dal hadits ala tahrimil musara'ati fil halif. Hadis menunjukkan haram bersegera terburu-buru dalam sumpah. Munasabatul hadits lil tauhid haitsu haram al hadits al musara'ah al-musara' al-musara'ata fil halifi anna dzalika istighfafun billahi wa tanakkusun li 'azamati wa dzalika fil tauhid sedangkan nazar tadi. Taib. <clears throat> Wa qala Ibrahim an-Nakhai kanu yadribunana 'ala syahadah wal ahda wa nahnu sigar. Dulu kami mempermisalkan kepada kita ya pada sebuah persaksian dan perjanjian sementara kami masih ya, kecil Maksudnya apa? Di mereka mengajarkan untuk mengagungkan persaksian dan perjanjian semenjak masih ya mereka kecil ya semenjak pada masa usia usia ya kakak kanak-kanaan mereka munasabatul athar bab cocoknya antara athar kisah ucapan salaf terhadap babnya apa haitsu dalal athar ala anna ba'd salaf menunjukkan bahwa sebagian para salaf kita yang yamnauna auladahum melarang anak-anak mereka minitia di iltizamil ahad ya melarang anak-anak mereka untuk membiasakan ya mengadakan sebuah perjanjian ya jangan diajarkan kepada anak-anak itu untuk banyak berjanji ya, dibiasakan mereka untuk banyak berjanji Kadang itu kalau sudah banyak melakukan sesuatu akan gampang meninggalkan. Ya, seorang itu kalau sudah banyak melakukan sesuatu akan gampang meremehkan dan meninggalkan. Beda kalau ya dia apa namanya sebentar, maka akan diagungkan perkara tadi. Khawatir. Jadi kalau orang terbiasa dengan maksiat maka gampang bermaksiat. Sebagian sebaliknya kalau dia banyak taat maka akan gampang taat. Maka ajarkan ketaatan maka akan mudah bagi mereka besarnya untuk berbuat taat. Mereka melarang anak-anak mereka untuk membiasakan berpegang dengan sebuah janji hatta la yata'arraduna linnaqsihi sampai mereka tidak terjatuh kepada pengingkaran. Fayathamu bidali kemudian mereka terjatuh dalam sebuah la dengan pengingkarannya tadi. Kadang janji ini kalau sudah banyak janji bisa lupa, kemudian bisa banyak hal. Oh, ini dibiasakan oleh mereka untuk tidak membiasakan untuk berjanji atau bersaksi syahadah Baik, Allah taala alam sholat. Kemudian yang berikutnya babun maja'a fi dimmatillahi wa dimmati nabihi Apa yang datang pada dimmah Allah dan dimmah nabinya. Wa qaulullah ta'ala wa aufu bi ahdillah. Dan penuhilah oleh kalian ya janji Allah ahad ahadtum apabila kalian telah berjanji, walatan kudul aiman jangan kalian putuskan sumpah ba'da tauqidiyah setelah dikuatkan. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sementara kalian telah menjadikan Allah atas kalian sebagai penanggung jawab. Allah Innallaha ya'lamu ma taf'alu. Sungguhnya Allah tahu apa yang kalian lakukan. Kalian menjadikan Allah sebagai jaminannya demi Allah. jaminan ya, jangan kalian apa ingkari tetapi penuhi kalau kalian sudah menjadi, menjadikan Allah sebagai tanggung jawab terhadap sumpah-sumpah kalian Syarhul kalimat wa aufu bi ahdillahi ay yajibul wafa fi kulli ahdin yaqau minal insan. Ya, penuhilah janji Allah terhadap Allah yaitu memenuhi janji pada setiap perjanjian yang sudah terjadi pada manusia. Kalau sudah berjanji, maka penuhi. Kecuali memang di sana ada perkara yang lebih afdol untuk kita mengingkari janji tadi, maka boleh berpindah dan minta naam maaf kepada manusia yang telah kita janjikan kepadanya. Tidak apa-apa mengingkari janji dan meminta maaf. Taib. Walatan kudul aiman ba'da taukidiha ay la nasufil aiman. Jangan engkau ingkari sumpahmu ba'da taqlidih setelah benar-benar ya, setelah engkau serius atau pihak dan setelah engkau menanamkan sebuah kekuatan kepercayaan wa kullu makana al-yaminu akidun kana al-ithmu fi naqdihi aghlab ya, selama ini lebih kuat maka mengingkarinya semakin apa namanya lebih dosanya dan biasanya kalau orang sudah biasa berjanji dan mengingkari nanti apa? Hasilnya dia tidak akan dipercaya oleh manusia. Tidak akan dipercaya oleh manusia. Kafilan e rokiba Roki dalam artian kafil, rokiba sama. Ya, pernah menjawab. Kalian jadikan Allah sebagai jaminan. Syarhul Ijmali ya'murullahul muslimina bil wafa'i bil ahdi idahum a'tau ahadan ahdahum lianna naqdul ahdi khassatun wanhidarun la yattafiqu ma'ar ruhil islamiyah lil muslimin Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memenuhi janji memenuhi ikatan kesepakatan apabila mereka telah memberikan kepada salah seorang ya kesepakatan mereka janji mereka karena ini karena memutus sebuah ikatan perjanjian tidak memenuhinya termasuk salah satu perkara yang buruk dan juga perkara yang jelek karena tidak mensosoki terhadap ruh Islam seorang muslimin. kemudian lebih dikuatkan dengan larangan apabila mereka menggagalkan ya tidak memenuhi terkhusus sebuah janji yang sudah dikuatkan dengan sumpah jadi kuatkan dengan berbagai macam bayina bukti-bukti wa akhbaru annahum qad ja'aluhu subhanahu kafila dan bahkan mengabarkan Allah bahwasanya mereka telah menjadikan Allah sebagai na'am kafil sebagai jaminannya alaihim atas mereka bi'ataihim ahdahu dengan memberikan apa namanya perjanjian mereka kepadanya memberikan perjanjian Allah ya bahwasanya Allah yang memegang atas mereka eh, wa annahu alimun bi af'alihim dan Allah mengabarkan maha tahu dengan apa yang mereka berbuat wa sayujazihim ala dzalika in khairan fa khair wa in syarran fa syar dan akan membalas mereka kalau baik maka baik kalau jelek maka jelek pula balasan yang akan dia dapatkan al fawaid yang pertama wujubul wafa bil ahd wajib untuk memenuhi janji. Yang kedua tahrimul hanati fil yamin, hukumnya haram untuk mengingkari sebuah sumpah. Ya, kalau tidak ada udur. di maslahatin kalau tidak ada maslahatnya hukumnya haram. Mengingkari tidak ada kabar. Wa kullama kana al-yaminu akidun kana tahrimu aglat. Semakin sumpah itu kuat maka keharamannya juga semakin besar. Yang ketiga sumulu ilmi lain likulli syai. Mensangkupnya ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Taib. Ini bab yang berikutnya tentang menjaga ya perjanjian atas nama Allah atau atas nama nabinya dan atas nama nabinya perjanjian ya wallahi atas Allah wa ila akhirih kecuali sesuatu yang menuntut maka apa dia membayar kafarah maka dia membayar apa kafarah jadi kalau seorang bersumpah kemudian mengingkarinya maslahat yang lebih besar maka ingkari sumpahmu dan kau berpindah kepada maslahat yang besar tadi. Sebagaimana dalam hadis man ra'a ya man halafa ala yaminin thumma ra'at qalillahi minha falyati taqwa. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat dengan mengingkarinya lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah maka ingkari janjinya dan membayar kafarah taib misalkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan agama, kemaslahatan berbagai macam kemaslahatan manusia, maka silahkan untuk diingkari sumpahnya. Nah, karena kemaslahatan tadi. Tapi kalau tidak dia berpindah kepada yang lebih jelek daripada itu, maka hukumnya haram. Baik. Cukup? dari sisi keadaan, dari sisi keimanan, dari sisi keyakinan, dari sisi kefakiran. Jadi berbanyak-banyak sisi pada zamannya ketika itu. Ketika mereka jangankan berinfak, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, mereka harus menanggung berbagai macam ya apa namanya? tuntutan, dius, diboikot, apalagi sampai mengeluarkan harta dalam rangka untuk membela Islam. Seperti itu. Dari sisi yang lain, dikala itu mereka sangat fakir. Ya, ketika diboikot oleh Rasul, eh, diboikot oleh kaum musyrikin, mereka tidak memiliki apa-apa, jangankan harta. Baik. Oh, jangankan harta. Kemudian dari sisi keimanan mereka, dari sisi keimanan mereka, sholat mereka, gampangnya sholat mereka atau ibadah yang mereka kerjakan dibandingkan ibadah kita jauh, ya jauh sekali. Baik. <clears throat> Jadi berbanyak sisi. Ini juga yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa moodnya mereka lebih ya utama dari satu gunungnya emas yang di ya, ibaratnya diinfakkan oleh zaman kita sekarang ini. Tidak bisa menyamai pahalanya. Kenapa? Karena keadaan ketika itu yang benar-benar teramat sangat. Nah, kalau sekarang semakin diluaskan harta benda, ya, sehingga seseorang untuk berinfak sebesar itu untuk sebagian kita mudah tetapi jika ada itu sungguh sangat ketika belum dibukakan berbagai macam ya konimah konimah kemudian daripada yang anak pahami dari penjelasan para ulama dengan dari berbagai macam sisi keimanan keadaan mereka ketika itu. Wallahu taala alam. Uh.